Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah Al-Baiquniyah barakallahu fikum. Kita masih berada pada pembahasan yang baru yaitu sambungan syarat-syarat hadis sahih. Naam, awwaluhas sahihu Naam apa apa <coughs> Yarwihi adlun Apa? Fi dhabtihi. Apa? ايوه ايوه اولها الصحيح اولها الصحيح اولها الصحيح اصاب اسناده ولم يشرد او يعارض به ان ثابتا في مسلمه محتمل في ضبطه ونقله ايوه Ayo, ulangi lagi antum. Naam barakallahu fikum kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Insyaallah pahami baik-baik ya. Naam syarat-syarat hadis sahih kata beliau di sini setelah beliau menjelaskan mengenai apa kemarin Nam al-adalah itu mustaqimus sirah kata beliau. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa ala hadha maka dan berdasarkan penjelasan ini fal fasiqu laisa bi'adlin. Orang fasik itu berarti orang yang tidak memiliki sifat adalah, orang fasik. Li'annahu laisa mustaqiman fid dini karena orang fasik itu enggak lurus agamanya. Falau ra'aina rajulan qati'an lirahimihi falaisa bi'adlin. Kalau seandainya kita melihat ada orang dia apa memutuskan hubungan silaturahminya berarti dia tidak memiliki sifat adalah bayangkan walau kana min asnam walau kana min asdaqin nas fi naqlihi walaupun dia termasuk orang apa orang yang paling jujur penukilannya eh? orang ini paling jujur penukilannya tapi dia apa memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab misalkan nah itu orangnya tidak memiliki apa sifat adalah li'annahu ghairu mustaqimin fid karena dia tidak lurus agamanya Wa kadzalika law wajadna syakhsan la yusalli ma'al jamaah. Seperti itu pula kalau seandainya kita menjumpai ada orang dia enggak pernah salat jamaah. Eh, dia tidak salat bersama jamaah. Wa huwa min asdaqin nas. Nah, padahal dia termasuk orang yang paling jujur penukilannya, jujur periwayatannya tapi enggak pernah ikut salat jamaah. Fa innahu laysa bi'adlin. Berarti dia apa? Tidak dikatakan apa memiliki sifat adalah. Fa marwahu la yuqbal minhu maka seluruh apa yang dia riwayatkan tidak diterima darinya. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat adalah. Lah kok bisa? Karena meninggalkan sholat jamaah tanpa sebab itu kan dosa. Iya enggak? Berarti dia kan malah justru apa? Tidak menghindarkan diri dari dosa tersebut. Nah, ini itu sebabnya. Wa dalilu ala hadza qaulullah ta'ala dalil mengenai hal ini adalah firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa kabar, maka hendaknya kalian bertabayyun, tasabbut, fatasabbatu, mencari kejelasan, mencari kebenaran, benar enggak kabar yang dibawa oleh orang fasik tadi itu? Paham ya? Yang dikabar yang dia nukilkan itu benar atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari mana kabarnya? Paham ya? Karena apa? Karena kalau semua yang dia dengar langsung dia kabarkan, khawatirnya mendapatkan apa? Mendapatkan dosa kafabil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami' ya kan cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia mengkisahkan atau menceritakan semua yang dia dengar tidak apa tidak disaring dulu tapi hendaknya kita memiliki yang yang namanya apa filter filter itu menyaring kabar ini benar atau tidak sahih atau enggak dari mana sumbernya seperti itu Naam. Apalagi dari orang fasik, orang yang enggak jelas. Cari naam kejelasan terlebih dahulu. Sahih enggak kabarnya ini. Falamma amar Antusibu kaum jahalah karena khawatir nanti apa? Nah, kalian justru akan menimpa sekelompok, sekelompok kaum dengan sebab kebodohan. Maksudnya apa? Kalau kabarnya nggak jelas, itu mendolimi orang lain nanti khawatirnya. Paham ya? Kita udah ngomong gini gini gini ternyata orangnya nggak benar misalkan. Paham ya? Jadi kabar itu harus benar-benar diteliti dan dicek. Nah, kecuali kalau sudah datang kabar dari orang sikoh, orang terpercaya, itu nggak perlu mengecek lagi hukum asalnya. Diterima langsung pun nggak masalah. Paham ya? Afan di sana ada kebakaran. Orangnya terpercaya ini langsung kita datang ke lokasi, langsung datang ke TKP. Apa TKP? Eh, tempat kejadian apa? <laughs> Karena kalau fiikum seperti itu. Orang tahu dapat datang ke lokasi karena orangnya fikoh. Tapi kalau orangnya pembohong, misalnya orang pemabuk, penjudi, orang yang fasik, ngomong di sana ada kebakaran misalkan. Mami, ya? Mabuk dia posisinya. Antum langsung datangnya atau enggak kira-kira lokasinya itu. Ternyata enggak ada kebakaran. Di sana adanya apa? Orang bagi-bagi uang misalkan. Kan lain. Menjadi harus dicek dulu itu benar nggak kabarnya orang fasik ini itu paham ya. Orang sikoh antum enggak perlu sebenarnya. Kalau orang sikoh enggak perlu antum mencari kejelasan lagi walaupun boleh. Walaupun boleh boleh. Cuman aslinya percaya gitu loh kalau orang sikoh. Naam. Kita lihat di sini. Falamma amara Allah Ta'ala bitabayyun fi khabaril fasik ulima anna khabarahu ghairu makbul. Maka tatkala Allah telah merintahkan untuk tabayyun mencari kejelasan mengenai kabarnya orang fasik ulima maka diketahuilah anna khabarahu ghairu maqbul. Diketahui bahwasanya kabarnya orang fasik tidak diterima. Paham ya? Nah, kabarnya orang fasik tidak diterima. La yuqbalu wa la yuraddu hatta natabayyan. Kita apa? Kata beliau, enggak diterima dan enggak ditolak juga. Sampai benar-benar jelas. Jadi kalau orang fasik datang misalkan di sana ada tabrakan, Pak, misalkan. Kita jangan langsung diterima, jangan juga ditolak. Cek dulu, benar enggak di lokasi tersebut. Ternyata benar baru terima. Bayangkan itu. Tapi kalau orang sikoh terpercaya, kita langsung percaya. Karena dia tidaklah berucap kecuali bisa dikatakan enggak lah dia. Dia enggak dikenal pembohong gitu loh. Eh, paham maksudnya? Eh, perhatikan baik-baik. Paham maksudnya? Nah, kalau fikum seperti itu. Jadi, kalau kabarnya dari orang fasik itu jangan langsung diterima, jangan juga ditolak, dicek dulu. Eh, dicek dulu. Nah, barakallahu fikum dicek dulu. Nah, kabarnya itu benar atau tidak? Sahih atau enggak? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang ngasih kabar orang istiqah bagaimana? Diterima hukum asalnya walaupun kita boleh juga mengecek gitu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa nahnu nashtaritu fi riwayatil hadis dan kami atau kita mensyaratkan di dalam riwayat hadis an yakuna rawi adlan yumkin qabulu khabarihi wal fasik la yuqbal khabaruhu. Dan kita mensyaratkan di dalam periwayatan hadis sahih, nah, hendaknya perawi tersebut adlan, memiliki sifat apa? adalah mustaqim sirah, jalan hidupnya lurus bihaitsu annahu yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shagha'ir Dari sisi dia apa? Tidak terus-menerus di atas dosa kecil dan menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar. Yumkin qabulul khabarih, ya kan? Yang memungkinkan untuk diterima kabarnya. Wal fasik, adapun orang fasik la yuqbalu khabaruhu, enggak diterima kabarnya dia terkenal pembohong. Terkenal pemabuk. Ya, terkenal penipu misalkan datang ngomong di sana itu tolong anak dibantu di sana itu ada kebakaran misalkan. Nah, itu cek dulu kabarnya benar atau tidak di lokasi tersebut. Nah, barakallahu fikum karena kalau cuman kabar dari orang yang tidak jelas tadi itu khawatirnya bohong gitu loh. Nah, kan seperti itu. Amal adlu fayuqbal khabaru Adapun adl, itu orang yang memiliki sifat adalah diterima kabarnya. Bidalil qoul ta'ala wa ashidu dawai adlin Mingkum, Nah, dan jadikanlah saksi eh, orang yang memiliki apa? sifat adalah dari di antara kalian. Maksudnya apa? Maksudnya enggak sembarang orang jadikan saksi itu. Walam ya'murna Nabi ishadihim illa dan kita tidaklah diperintahkan untuk apa? menjadikan saksi mereka kecuali balas syahadatum agar kita menerima apa? persaksian mereka. Aku bersaksi bahwasanya misalkan, tapi dia bohong. Jangan, hati-hati. Naam. It dikarenakan innal amra biqabuli syahadati man la tuqbal syahadatuh la faidata minhu wa huwa laghwun minal qaul. Dikarenakan sesungguhnya nam al-amra itu perintah untuk menerima persaksian orang yang tidak diterima persaksiannya itu enggak ada faedahnya dan bahkan itu merupakan laghwun sia-sia minal qaul ucapan yang sia-sia. Paham belum? Mahfum Husain? Nah, jadi kalau ada orang fasik kabar bagaimana Husain? Diterima langsung enggak? Enggak diterima langsung, enggak ditolak juga tapi dicek. Dicek ulang, benar enggak kabarnya ini? Paham? Tapi kalau kabarnya dari orang istiqomah bagaimana? Eh? Hukum asalnya bagaimana? Diterima. Eh, boleh juga kita ngecek sebagai penguat, enggak masalah. Cuman hukum asalnya terima langsung. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dari kalangan para ulama atau masyayikh misalkan menjarah dengan jarah yang kuat dan dia terpercaya dengan jarah yang tidak apa bisa dikatakan jarahnya akurat, kritikannya akurat. Kita boleh menerima walaupun satu orang. Nah seperti itu. Nah, jangan sampai kita keliru. Amal muruah ini penting, muruah ini. Amal muruah itu adapun muruah itu harga diri, kehormatan. Faqala ahlul ilm fi ta'rifiha, maka ahlul ilm berkata mengenai definisinya, pengertiannya an yaf'ala ma yujamminuhu wa yuzayyinuhu. Seseorang itu mengerjakan atau melakukan perbuatan yang membikin apa? Membikin dia itu nam yujamminuhu yang bisa membikin dia itu indah dan bagus, atau yang membikin dia itu na barakallahu fikum nam bisa dikatakan sama artinya ya, indah dan bagus. Intinya kalau dia berbuat itu orang menilai bagus itu loh. Itu namanya apa namanya? orang itu bisa menjaga muruah. Paham ya? Wa yad'u dan kemudian apa? Wa yad'u ma yudannisuhu wa yusinuhu. Dan orang tersebut meninggalkan perkara yang justru bisa mengotori dia dan juga justru membuat dia jelek. Paham itu ya? Ini namanya muruah. Jadi muruah itu orang kok bisa menjaga muruah? Muruah itu apa sih muruah itu? Muruah itu semacam kehormatan. Kehormatan atau harga diri. Kalau orang nggak bisa menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, kan jelek. Contohnya dia sembarangan dia, kencing sembarangan misalkan. Orang nilainya bagaimana? Menilainya? Menilai jelek enggak? Nah, itu berarti kira dia kurang menjaga muruah maksudnya. Kurang menjaga harga diri, kurang menjaga kehormatannya. Maksudnya ya. Nah, dia misalkan paginya haddatsana fulan, qala haddatsana alan, menyampaikan hadis dia. Tapi malamnya mabuk-mabukan dia, minum khamr, nan terang-terangan bahkan nah barakallahu fikum sering minum khamr atau yang semisalnya. Ini menunjukkan juga apa? Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya dia telah apa telah hilang hilang muruahnya. Nanti akan sebutkan contohnya. Contohnya akan sebutkan nanti barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an kita lihat. Jadi intinya muruah itu ahli ilmu telah mendefinisikan telah mendefinisikan tadi ya, an yaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'a ma yudannisuhu wa yushinuhu. Nah, itu seorang itu mengerjakan perkara yang bisa membuat dia itu dipuji dan juga apa? membuat dia itu disanjung dan dia meninggalkan perkara yang bisa membuat dia itu apa? Nah barakallahu fikum dianggap jelek atau dianggap kotor. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Itu namanya muruah, harga diri, kehormatan. Nah, Ai anal muru'ah hiya an yasta'mila ma yujamminuhu amaman nas. Muruah itu adalah seseorang melakukan amalan, mengerjakan suatu amalan dengan perkara yang apa? Yang bisa membuat dia itu dipuji, membuat dia itu di nilai terpuji di hadapan di hadapan manusia. Contohnya dia beradab, sopan santun, makan dengan duduk, tidak dengan jalan. Itu kan orang melihat, masya Allah. Si fulan beradab juga ya ternyata. Paham ya? Tapi kalau dia makan dengan berjalan sambil teriak-teriak, kemudian eh, sambil lari-lari misalkan, orang nilai, uh, ini gimana nih si fulan ini misalkan. Nah itu namanya apa? Hilang muruahnya nanti. Paham belum Muslim? Paham ya? Akan hilang muruahnya, akan hilang muruahnya. Nah, barakallahu fikum. Ya Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa yuzayyinuhu dan dia melakukan amalan yang yuzayyinuhu yang membuat dia itu apa? indah pandangan di hadapan manusia. Wa yamdahuhu alaih dan manusia pun memujinya. Ini bukan maknanya riya bukannya. Riya itu kan tergantung niat kita. Kita berbuat amalan baik, cuman orang itu nilai Masya Allah gitu loh. Ternyata si fulan baik amalannya. Akhlaknya mulia. Nah, ini namanya apa? Menjaga muruah namanya. Paham ya? Muru'ah. Berarti muru'ah tadi apa Abdurrahman? Muru'ah tadi apa? Secara globalnya apa? Harga diri atau kehormatan. Na'am barakallahu fikum. Apa maksudnya ya? Na'am. Kita lihat sini. Wa an yatruka ma yudannisuhu wa yushinuhu indan nas. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara yang bisa apa? Yang bisa na'am membikin dia itu kotor atau membikin dia itu tercoreng namanya di hadapan manusia. Paham ya? Nah, jadi dia nggak sembarangan itu. Nah, barakallahu fikum, dia ngaji mondok pada pesantren misalkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan. Tapi dia kalau di depan manusia, wah suka ngejek, kemudian apa nyuret-nyuret tembok pakai pilok misalkan, naik motor kan motornya misalkan, kenal knalpotnya misalkan. Orang akan nilai, "Uh, ini gimana ini santri atau bukan?" Paham ya? Ternyata apa? Nah, seperti itu mengurangi muruah. Karena apa? Karena dia nggak meninggalkan perkara yang bikin dia jelek itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kama law fa'ala al-insanu syai'an amama al-mustama'. Nah, sebagaimana kalau seandainya ada orang melakukan suatu perbuatan di depan mustama. Mustama itu apa? Masyarakat. Ini perhatian baik ini. Wa hadzal fi'lu padahal perbuatan ini yang dia lakukan ini mukhalifun lima 'alaihin nas, menyelisih kebiasaan manusia setempat. Biasanya orang masyarakat itu pengennya apa mereka itu tenang, tentram. Nah, dia sudah berjubah, berjenggot, pakai imamah surban, paham ya? model maghribi lagi model Maroko yang pakai itu. om ya? Naik motor motor motornya belombong, lewat di kerumunan manusia masyarakat, dia apa? Liayarkan misalkan. meng misalkan. Contohnya aja ya. Itu orang mandangnya gimana coba? Wah, ini mana nih? Orangnya kelihatannya penampilannya bagus gini tapi kok akhlaknya. Ini namanya apa? Orang menjaga muruah namanya. Jadi antum harus hati-hati. Kalau misalnya pulang kampung kok ada motor di rumah, lihat dulu. Kenalpotnya belombongan atau enggak? Kalau kenapa belombongan tutup, sebagaimana asalnya, lewat santai, ngapa Itu berarti dia bisa menjaga muruah. Dan biasanya dihormati orang seperti itu. Tapi kalau dia ugal-ugalan, kemudian ngebut misalkan, belajarkan tadi itu, anak yakin pandangan orang akan, wah ini, mana ini? Jelek disalahnya. Allah musta'an. Kita lihat. Kata beliau di sini, fa idza ra'au dzalikal fi'la na'am adduhu fi'lan qabihan Apabila masyarakat melihat perbuatan tersebut, mereka akan menganggap itu perbuatan yang jelek. La yaf'aluhu illa aradilun nas, yang tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kecuali orang-orang rendahan. Wal munhattuna minas suf minas siflah. Dan orang-orang yang benar-benar apa orang-orang bawahan lah intinya. Orang-orang berandalan sebenarnya yang melakukan seperti itu. Fanaqul kita katakan inna hadza laisa bi'adlin. Berarti perawi ini enggak memiliki sifat adalah. Orang ini enggak memiliki sifat adalah wa dzalika ala anna muru'at muru'atahu la lam tastaqim. Yang demikian itu dikarenakan muru'ahnya, harga dirinya, kehormatannya tidak lurus. Bi fi'li wa bi fi'lihi hada khalafa ma'al nas. Dan dengan sebab perbuatan dia ini, akhirnya manusia pun menyelisih dia, enggak suka sama dia. Fasa fasaqatat muru'atuhu. Akhirnya apa? Muru'ah dia, harga diri dia, kehormatan dia jatuh di hadapan masyarakat. Pak gimana Pak si fulan itu Pak yang berjenggot, berjubah, pakai sorban. Wah, dia enggak punya akhlak, dia enggak punya moral. Lah kenapa Pak? Dia setiap lewat malah sama pengen belajar kan Nah, ini kan berarti kan pandangan itu loh. Orang pandang jelek. Nah, itu murah aja tuh sudah. Tapi dia ustaz Pak. Hatta walaupun ustaz kita enggak suka ustaz kayak gitu. Paham ya? Akan sepelekan kan hilang murahnya Paham ya? Harus hati-hati barakallahu fikum. Nah, Barakallahu fiikum. Sebenarnya masih ada contoh lagi karena waktunya memang sangat mepet sekali. Contohnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai contoh-contoh apa? Orang yang nah melakukan perbuatan tapi justru menghilangkan muruahnya. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.